Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi isanin Ila yawmiddin Amma ba'd Alhamdulillah Yang telah memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua Sehingga pada Pagi hari ini kembali kita dipertemukan di dalam acara tanya jawab HSI memberikan jawaban sesuai dengan kemampuan kepada para peserta tentang pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi yang sudah kita sampaikan. Untuk hari ini kita akan mengambil materi tentang haji yang sudah disampaikan pada mahazi yaitu eh, manasik haji dan juga ziarah. Baik, telah sampai kepada saya beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dari Yasman Abu Hafid. Anda ragu dengan pertanyaan halakoh ke-18, apakah jumlah takbir setiap di atas bukit sofa atau total berapa kali takbir seseorang di atas bukit sofa? yang tentunya bakal empat kali jumlah takbirnya dan penjelasan di audio takbir 9 kali zikir 6 kali dan berdoa 2 kali apakah setiap kita di atas bukit sofa atau totalnya untuk 7 kali putaran ya maksudnya adalah setiap berada di atas bukit sofa setiap berada di atas bukit sofa Itulah yang dimaksud di dalam pertanyaan e, tersebut. Jadi berapa kali kita mengucapkan takbir selama di atas bukit sofa itu sekali di atas bukit sofa. Dan jumlahnya yang benar adalah 9 kali. Ya, tiga kali diulang e, diulang tiga kali sehingga semuanya totalnya adalah 9 9 kali. Tahlil 6 kali dan berdoa dua kali. Nah, yang kedua dari Kartika Luhardik Kusumah. Bagaimana cara memberikan isyarat pada saat melewati Hajar Aswad ketika tawaf? Memberikan isyarat adalah dengan cara mengangkat tangan sebelah kanan mengangkat tangan sebelah kanan dan menghadap ke arah Ka'bah. Mengangkat tangan sebelah kanan dan menghadap ke arah Ka'bah yaitu diarahkan ke Hajar Aswad diarahkan ke Hajar Aswad. Nah. Yang ketiga dari Rihanda, apakah ada perbedaan waktu pelaksanaan tawaf ifadah bagi yang mengambil nafar awal dengan nafar tani? Mohon penjelasannya, apa saja perbedaan antara nafar awal dengan nafar tani? Perbedaan waktu pelaksanaan tawaf ifadah Ya, e, nafar awal dengan nafar sani sudah kita jelaskan dalam halakoh. Nafar awal ini yang meninggalkan Mina pada tanggal 12. Jadi dia bermalam hanya dua malam yaitu malam tanggal 11 dan juga malam tanggal 12. Nafar sani meninggalkan Mina pada, pada tanggal 13 dan bermalam di Mina 3 3 malam itu ditambah dengan malam tanggal 13. Adapun tawaf ifadah maka e, tidak ada perbedaan waktu di antara keduanya baik nafar awal maupun nafar tsani dan tawaf ifadah sebagaimana yang kita tahu apabila jamaah haji meninggalkan e, Musdalifah meninggalkan Musdalifah maka e, di di akhir malam maka dia bisa langsung melakukan tawaf ifadah dia bisa langsung melakukan tawaf ifadah atau tawaf haji yang bisa uh, dilakukan setelah itu sampai menjelang dia pulang dari uh, sampai dia menjelang pulang menuju ke negerinya maka masih bisa melakukan tawaf ifadah. Yang keempat dari Dewi Sartika, apakah diperbolehkan menunda haid dengan bantuan dokter selama haji? Boleh. Boleh seseorang menunda haidnya dengan meminum Eh, pil penunda haid atau obat penunda haid dan eh, para ulama mensyaratkan ya disyaratkan tidak terjadi mudarat disyaratkan tidak terjadi mudarat dan ini perlu keterangan dari dokter e, diperiksa terlebih dahulu apakah obat ini memudarati bagi sang ibu atau e, sang wanita tersebut apakah di sana ada penyakit-penyakit yang kira-kira membahayakan apabila meminum obat ini atau tidak ini perlu keterangan keterangan dari dokter yang terpercaya. Nah, apakah boleh mengajikan ayah yang sudah meninggal dengan cara membayar kepada orang lain yang ada di Mekah atau di Madinah? Kalau bisa apakah bisa dibantu prosedurnya? Ya, bisa. Kita e, menyuruh orang lain untuk mewakili dengan cara membayar kepada e, mengganti yang mengganti ongkos ya e, transport dan juga ongkos makan dan juga minum selama di sana silahkan kita membayar orang lain baik yang ada di Mekah maupun yang ada di Medina. Insyaallah mudah, ya, caranya prosedurnya mudah, ya banyak e, ikhwah banyak e, ikhwah yang terpercaya di sini yang bisa ya mewakili atau membantu kita dalam mengajikan uh, ayah kita atau orang lain yang kita inginkan. Dan uh, saya nasihatkan kalau ingin mencari yang mewakili dalam haji ini kita mencari uh, orang yang tentunya pertama adalah memiliki ilmu. yang memiliki ilmu agama, mengetahui tentang manasik haji dengan baik bisa melaksanakan rukunya, kewajibannya dan sebisa mungkin sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua adalah orangnya amanah. Orangnya amanah. Karena e, tidak semua memiliki sifat amanah ini. Ya banyak kasus ketika dalam keadaan e, di musim haji banyak kasus ada seseorang yang mengambil lebih dari satu mengambil lebih dari satu atau menghajikan lebih dari satu orang sehingga mengambil dari si A berapa e, juta mengambil dari si B berapa juta dan seterusnya dan ini tidak amanah ya kenapa demikian karena yang namanya haji ini hanya bisa untuk satu orang saja tidak bisa lebih dari satu orang hanya untuk satu orang nggak boleh seseorang menghajikan lebih dari satu orang dalam satu musim Pertanyaan dari Dewi Sartika, mohon izin bertanya apakah jika kita menunaikan ibadah haji, kita juga boleh menitipkan uang untuk korban? Boleh, tapi bukan merupakan kewajiban. Boleh, tapi bukan merupakan kewajiban. Seandainya seorang jamaah haji mencukupkan diri dengan uh, dam tok karena dia adalah tamat mutamat mutamattu atau dia mencukupkan diri dengan uh, dam uh, kiran karena dia haji kiran misalnya maka ini sudah cukup ya tidak ada kewajiban untuk berkorban tapi seandainya dia ingin berkorban silakan kemudian yang ketujuh dari Vela Indayani saat kita menunaikan haji tamattu setelah melakukan rangkaian umrah dan setelah tahallul di saat hari-hari menunggu hari Arafah bolehkah melakukan tawaf haji tamattu' setelah melakukan rangkaian umrah dan setelah tahallul di saat hari-hari menunggu hari Arafah bolehkah kita melakukan tawaf? Boleh. Silakan karena tawaf ini ada tiga macam, ada tawaf rukun, ada tawaf wajib, ada tawaf sunnah. Apabila seorang melakukan haji tamattu' kemudian dia melakukan umrah setelah itu tahallul berarti dia di situ sudah melakukan tawaf yang rukun, yaitu tawaf umrah dan boleh dia melakukan setelah itu tawaf sunnah ini bisa dilakukan kapan saja baik sebelum hari Arafah maupun setelah hari Arafah pertanyaan dari Rudi Budiman Di manakah mikot tempat kita berniat haji seperti misalnya kalau umroh mikotnya di Bir Ali? Ya, e, eh, mikot bagi orang yang berniat haji adalah kalau dia berada di kota Mekah maka e, tempat dia berada atau tempat dia singgah itulah mikotnya tempat dia singgah tempat dia menginap itulah mikotnya tidak perlu dia keluar dari eh, keluar dari tanah haram misalnya ke Tanim atau ke Ju'ranah dan ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka e, melakukan e, niat itu di tempat mereka berada. Dan dalam sebuah hadis beliau SAW mengatakan, memangka nadu duna dzalik famin haitsu ansha Waman kana duna itu famin ansha Maka barang siapa yang berada di bawahnya yaitu di bawah mikot, maka tempat Eh, niatnya adalah di mana saja dia berada. Tempat niatnya adalah di mana saja dia berada. Nah, tawaf wada atau tawaf e, pertanyaan dari Al-Fanur, tawaf wada atau tawaf perpisahan merupakan salah satu salah satu dari kewajiban haji. Bagaimana untuk jamaah umrah? Apakah ada tawaf perpisahan juga ketika meninggalkan kota Mekah? berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abdullah bin Abbas, manusia diperintahkan supaya amalan yang terakhir adalah dengan rumah Allah, tetapi hal ini diringankan bagi wanita yang haid. Muttafaqun alaih. Yang dimaksud dengan amal yang terakhir adalah dengan rumah Allah adalah tawaf wada. Nah, untuk e, apa? Untuk jamaah umrah maka jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan bahwa tawaf wada bagi mereka adalah sunnah tawaf wada bagi mereka adalah sunnah bukan merupakan kewajiban. Ini untuk ibadah umrah, tawaf wada bagi mereka adalah sunnah kalau dikerjakan baik berdasarkan hadis yang tadi disebutkan dan kalau tidak dikerjakan maka tidak masalah dan tidak e, mempengaruhi e, sah atau tidaknya umrah yang dia lakukan. Pertanyaan ke-10 dari Rini Dwi Astuti, apakah di dalam ibadah umrah pelaksanaan tawaf wada juga dikerjakan sama dengan pertanyaan sebelumnya. Saya mau tanya tentang wukuf, pertanyaan dari Trisna Setia Nasari tentang wukuf di Arafah karena pada penjelasan halaqah ketujuh disebutkan wukuf di Arafah termasuk rukun haji dan pada kewajiban haji juga disebutkan salah satunya wukuf di Arafah. Apakah ada perbedaan di antara keduanya? Ya, eh, yang termasuk rukun adalah wukufnya. Yang termasuk rukun adalah wukufnya, itu seseorang berada di Arafah. Adapun yang termasuk kewajiban, maka wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari apabila dia datang di Arafah semenjak siang hari. Ini adalah termasuk kewajiban yaitu wukuf di Arafah sampai tenggelam matahari. Seandainya seseorang ya ini tuh biar jelas bedanya. Seandainya seseorang datang ke Arafah semenjak siang hari. Ya dari sebelum zuhur, kemudian setelah zuhur, kemudian setelah itu dia meninggalkan Arafah jam 5, artinya sebelum tenggelam matahari. Wukuf dari siang meninggalkan Arafah jam 5 sebelum tenggelam matahari. Berarti orang ini pertama dia sudah wukuf. Dia sudah wukuf karena dia berada di Arafah ya setelah Salat zuhur pada hari itu di hari Arafah hanya dia meninggalkan kewajiban kewajiban dia adalah terus melakukan wukuf sampai tenggelam matahari ketika dia meninggalkan Arafah sebelum tenggelam matahari berarti dia telah meninggalkan kewajiban wukuf sudah dia lakukan meskipun belum sempurna tapi dia meninggalkan kewajiban yaitu kewajiban dia adalah wukuf sampai tenggelam matahari. Wallahu taala alam. Pertanyaan dari Muhammad Mukhtar dalam halaqah ke-9 disebutkan Rasulullah SAW memerintahkan Aisyah dan Sofiyah radhiyallahu anhuma setelah tawaf ifadah. Apakah mereka berdua tidak melakukan kewajiban haji yang lain seperti bermalam di Mina, Jamrah dan juga yang lain? Sudah, mereka sudah melakukan. Ya, mereka sudah melakukan. Jadi ini adalah eh, sebelum mereka pulang menuju ke kota Madinah. Nah. Kembali pertanyaan dari Muhammad Mukhtar, apakah arti manasik secara bahasa? Apa akar kata manasik dalam bahasa Arab? Ya. E, manasik adalah jam, jamak dari mansak. Jamak dari mansak artinya adalah tata cara beribadah. E, nusuk ya nasaka nasaka ini artinya adalah abadah yaitu ibadah. Mansak adalah tata cara beribadah. Jadi manasik haji dan umrah artinya adalah tata cara e, apa? e, tata cara ibadah haji dan juga umrah. Dan di dalam ayat kenapa kita menggunakan kata manasik? Yang di dalam ayat e, Nabi Ibrahim alaihissalam beliau mengatakan wa arina manasikana. Wa arina manasikana wa tub alaina dan tunjukkanlah kepada kami ajarkanlah kepada kami tentang manasik dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan litakhudhu anni manasikakum litakhudhu anni manasikakum hendaklah kalian mengambil dariku manasik kalian sehingga para ulama e, menggunakan kata manasik ini e, dalam e, ketika mereka membicarakan tentang haji dan juga umrah wallahu taala a'lam Muhammad Abdullah, saya mendapat informasi bahwa ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di mana beliau tidak pergi ke Masjidil Haram setelah tanggal 1 Dzulhijjah karena Masjidil Haram digunakan untuk tawaf dan sa'i. Jamaah haji yang baru datang mohon pendapat dari Ustaz apakah info informasi ini benar adanya? Wallahu taala a'lam. Saya uh, tidak mengetahui tentang perkara ini apakah benar setelah tanggal 1 Dzulhijjah beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke Masjidil Haram karena digunakan untuk tawaf dan juga sa'i wallahu taala a'lam e, dan e, boleh sebenarnya bebas-bebas saja orang yang e, apa e, setelah tanggal 1 Zulhijjah melakukan tawaf ya e, beribadah di Masjidil Haram melakukan salat di sana ya e, melakukan sholat lima waktu di Masjidil Haram nggak masalah ya tidak masalah untuk mendapatkan pahala yang besar yang disebutkan dalam hadis yang sholat di Masjidil Haram ini lebih e, apa e, dilipat gandakan menjadi seratus ribu kali lipat ini adalah kesempatan yang bagus seseorang selama di Mekah memanfaatkan waktunya untuk e, memperbanyak sholat di Masjidil Haram Ya, saya jadi e, nggak tahu ya di sana apakah benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah tanggal 1 Dzulhijjah ini tidak pergi ke Masjidil Haram. Kita katakan asalnya boleh-boleh saja, ya, boleh-boleh saja seseorang pergi ke Masjidil Haram tanggal 1 Dzulhijjah atau sebelum tanggal 1 atau setelah tanggal 1 untuk mendapatkan pahala yang besar e, dengan sholat di dalamnya. Nah, pertanyaan yang terakhir dari Hasfi Nianti Bolehkah kita haji dan umrah berkali-kali Karena ada yang mengatakan haji dan umrah Berkali-kali adalah pengikut syaitan Boleh kita haji dan umrah berkali-kali Ya boleh Dan Rasulullah SAW mengatakan Tabi'u bainal haji wal umrah Tabi'u bainal haji wal umrah Adalah kalian mengulang-ulang haji dan juga umrah Dan Nabi SAW mengatakan Al-hajju marratan wahidah faman zada fahuwa tatawwu' haji itu adalah sekali barang siapa yang menambah maka itu adalah tatawwu' maka itu adalah sunnah ya dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al umratu ila al umrati kafaratu lima bainahuma umrah ke umrah berikutnya adalah uh, penebus dosa yang dilakukan di antara keduanya jadi uh, ucapan haji, uh, haji dan umrah berkali-kali adalah pengikut syaitan ini tidak benar ini disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi yang perlu kita perhatikan adalah keikhlasan tentunya ya. E, seseorang mengulang haji dan juga umrah niatnya adalah karena Allah Azza wa Jal, bukan karena ingin pujian manusia dan e, apa sanjungan manusia, tapi adalah ingin mengharap pahala dari Allah Azza wa Jal. Baik. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini dan semoga apa yang Eh, kita sampaikan ini bermanfaat dan bisa uh, dipahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu taala a'lam. Sampai bertemu kembali pada kesempatan yang akan datang. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.